Bismillahirrahmanirrahim. Karena terkait ekonomi, anak-anak kekayaan guna menambah-nambah pendapatan orang tua ya. Padahal si anak tadi lagi masa-masa butuh belajar di pondok pesantren. Nah, maksudnya bagaimana sebaiknya kan kita gitu ya. Kalau memang tidak bisa dielakkan lagi. Artinya sang ayah betul-betul membutuhkan bantuan dari anak untuk membantu orang tua menambah ekonomi pendapatan keluarga ya. Maka ya di sini nggak tidak mengapa sang anak membantu orang tua dengan tetap belajar dengan tetap belajar walaupun tidak harus di pesantren walaupun tidak harus di pesantren. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita tetap mengawal, mengawal putra kita tersebut agar tetap menjadi anak yang soleh walaupun dia seorang pekerja. Kita mengawal anak kita tersebut walaupun dia bukan seorang talib. Namanya anak yang soleh tidak selamanya santri. Tidak selamanya santri dan tidak ada jaminan seorang santri mesti soleh kan gitu. Ini kalau saya tidak memungkinkan. Namun kalau sekiranya orang tua bersabar berupaya memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya, untuk putra-putranya, tidak memberikan beban. Tep 6 kepada anak dalam urusan maisha dalam keluarga. Walaupun harus pontang-panting, berat dan masih mampu dan dia rela anaknya untuk anaknya dia kerja berat biar anaknya belajar insya Allah yang lebih baik dan tentunya anak diminta untuk bersabar dan bisa jadi dengan sebab kita membiayai anak belajar tersebut kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya ya yang tua bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Orang tua sudah tidak ada. Sementara sang adik senantiasa belajar menghadiri majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang kakak datang, ya Rasulullah, sungguh ya saudaraku ini, dia senantiasa bersama denganmu, sementara saya bekerja untuk kebutuhan keluarga. Mohon untuk dinasihati. Apa jawaban Rasulullah? La La'allaka turzak bisa babihi. Bisa jadi engkau dimudahkan dalam mencari rezeki tersebut dengan sebab dia belajar. Ini kalau seandainya orang tua bisa nggak butuh mendesak dan bisa bersabar walaupun dengan berat. Insyaallah khairu maqaddam tahuli aulad. Ini sebaik-baik apa yang kau berikan kepada putra dan kau nggak akan menyesal ketika di hari tua mereka sangat berbakti kepadamu, sangat kasih sayang lembut kepadamu. Sebagian engkau memberikan kasih sayang ketika dia masih kecil dan tidak membebani. Sebagian para ulama mereka dibesarkan tanpa beban dari orang tuanya khusus di tugas belajar. Sulisya Ahmad bin Yahya Najmi. Kedua orang tuanya tidak memberikan beban sama sekali untuk belajar. Eh, atau saya Hafid Al-Hakami. Tidak diberi beban orang tuanya untuk apa itu pekerjaan di rumah, bahkan ditugas untuk belajar. Walhamdulillah jadi ulama. Ini sekiranya memungkinkan. Wallah a'lam bisa. Yang berikutnya, bagaimana cara menjauhkan anak-anak dari bahaya HP? Terus mulai umur berapa anak kita diperbolehkan membawa HP? Masya Allah, ini memang problem berat. Di satu sisi kita tahu madorotnya luar biasa dan anak-anak terus belum cukup akal mayoritasnya untuk bisa menggunakan HP tersebut dengan bijak Ya kalau seandainya HP-HP jadul ya, yang sekedar untuk telepon dan SMS. Sekarang itu HP sudah multifungsi. Bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi udah alat untuk macam-macam. Tergantung yang mau menggunakannya dan sangat sangat sedikit yang bijak dalam menggunakan alat ini. Dan harganya sekarang semakin kesini semakin murah kan. walaupun yang merek-merek apa itu Cina gitu. Nah, ya memang harus dikasih pengertian madorotnya dengan dikasih contoh. Nah ini nak nggak bagus. Dan demikian juga di samping itu kita orang tua sendiri dalam memfungsikan HP tersebut adalah kita berikan contoh sebaik mungkin. Gara-gara HP ini sudah banyak sekali yang rumah tangga berantakan, anak menjadi rusak. Ya. Gak usah perlu nggak kita ceritakan. Terus mulai umur berapa kita anak kita diperbolehkan membawa HP? Untuk batasan umur tidak ada yang pasti. Ya. Yang jelas dia ketika sudah nalar, sudah nalar dan bijak dalam menggunakannya, bisa amanah untuk menggunakannya. Wallahualam. Adapun di pesantren, alhamdulillah, nggak ada satu pesantren pun yang mengizinkan untuk membawa HP. Setahu saya loh ya. Kalau ada pesantren kok mempersilahkan dibuka di brosur, diperbolehkan membawa HP. Kayak saya belum pernah di brosur pondok pesantren yang mencantumkan biar santrinya banyak diperbolehkan membawa HP. Kecuali pesantren Anajiah punyanya Fauzi. Itu betul ya, kawan. diperbolehkan di sana ditulis tuh. Karena memang udah nggak laku jual gitu ya. Bismillah apakah termasuk dan dari melakukan tarbiyah kepada anak dengan membawanya ke taklim tapi membiarkan anaknya untuk ramai sendiri yang akibatnya mengganggu jalannya taklim dan sholat berjamaah barakallahu fikum wa antum barakallah. Vietnam untuk membawa anak menghadiri majelis taklim atau menghadiri ke, majelis, ke masjid sholat jamaah ketika anak terus sudah memayis tahu ya terus ini termasuk dari tarbiyah untuk diajak menghadiri majelis-majelis ilmu menghadiri majelis-majelis zikir ini termasuk dari tarbiyah dan sebaliknya tarbiyah hasanah maksudnya dan sebaliknya termasuk terbiah sayyi'ah ketika membawa anak tersebut ke tempat-tempat bermaksiat atau tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan, ada ada orang buka-buka aurat atau di sana ada musik, ada ikhtilat dan sebagainya diajak ke mal-mal dan sebagainya kan. Ini termasuk terbiah sayyi'ah. Namun di sini ya, yang perlu disermati ketika membiarkan anak rame sendiri tentu saja ini harus diatasi. Ketika memang anak sudah bisa dikasih pengertian, dipeseni. Adab dalam menghadiri majelis ilmu. Ketika anak itu belum bisa dikasih pengertian ya dan nggak ada yang ditugasi ngomong di rumah, uminya juga pengen taklim misalnya kan ya. Ya ditaruh di sampingnya. Ketika apa itu kok ramai gaduh diajak keluar. Ada untuk seraja jamaah tentu saja di sini ya itu tadi kalau seandainya dia udah faham masalah sholat ya. dan tentu saja di ketika dia duduk masuk di soft ya harus toharoh harus toharoh karena toharoh adalah sholat saya sholat artinya kalau dia sudah mulai masuk usia tamis dan demikian juga tidak diletakkan di tengah soft akan di paling pinggir dan bukan termasuk dari hikmah ketika membawanya sementara dia belum tahu sholat bahkan gaduh mengganggu sholat jamaah wallahu alam bisawab Masalah HP Android memang menjadi dilema untuk kita Ustaz. Saya sepakat. Di sisi lain, ya, kita ingin fokus dengan anak-anak, tapi di sisi lain hubungan kita dengan ikhwah salaf dalam urusan dakwah saat ini melihat HP Android, WhatsApp sehingga kadang tidak bisa lepas dari HP. Bagaimana mensikapi hal ini? Tapi nggak ada masalah. Ya. Tapi permasalahan bagaimana kita menyikapi dengan bijak, menggunakan dengan bijak alat tersebut. Nah. Berapa faedah bisa kita dapatkan? saling berbagi faidah lewat WhatsApp tersebut. Dan tentu saja kalau yang ingin bikin grup-grup WhatsApp ini ya, Vietnam dihindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gurau yang berlebihan. Dan demikian juga termasuk yang diperhatikan ketika memposting suatu berita adalah ba'da tasabut, bukan jangan kopas-kopas ya. Dapat berita langsung lempar grup sana, grup sini ya tanpa ditasabut ternyata setelah diusut punya diusut beritanya hoak ya. dan kita termasuk dari kadzabin ya. kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsahu an yuhadditsa kullama sami'a cukup seorang itu terjatuh dalam kedustaan dengan dia menceritakan menyebarkan menyampaikan segala sesuatu yang dia yang dia dengar enggak setiap dengar ya apa itu yang enggak enggak setiap yang kita dengar Mesti kita sampaikan. Dan Sunnah wal Jamaah di sini punya usul dalam menyikai berita. Yaitu qaulu subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladina amun in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu tusibu bijahala. Fatusbihu wa ala ma fa'altum nadimin. Harus diperiksa dulu kebenarannya setelah benar bermanfaat atau tidak berikutnya. Kalau memang bermanfaat silahkan dibagi. Kalau enggak bermanfaat cukup diredam. Sehingga kita telah berperan serta dalam meminimalisir sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Intinya harus bijak kita dalam menggunakannya. Afan Ustadz, bolehkah orang tua sering-sering marah kepada anak karena si anak enggan atau suka menunda setiap perintah dari orang tua? Kalau sering-sering dikit-dikit marah ya, enggak, enggak benernya. Ya, marah boleh, ya. ketika ada pada pada tempatnya. Tapi bukan berarti manhaj tarbiyah itu harus sering marah, ya. harus plak plak plak plak plak plak. Ya. Apalagi alumahat ya, Al-Ummah hendaknya dia adalah lebih rahmah kepada putra-putri. Belum pernah ada ceritanya bahasanya terbiah itu sukses dikarenakan dengan tiba, eh, karena sering marah itu belum pernah ada ceritanya. Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kita untuk berdakwah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya Demikian juga dalam tarbiyah. Sehingga marah tersebut adalah ketika memang di saat diperlukan untuk kita marah. Ketika anak kok menunda perintah, coba dicari tahu, barangkali dia asik dengan suatu. Ini kita dekati. Barangkali dia ada suatu hal, kita tak kita cari tahu apa yang menjadi dia, apa itu menunda perintah kita tersebut. Diadakan pendekatan, ya sehingga ini lebih bermanfaat wallah alam bisawab sebelum terakhir saya mempunyai anak perempuan yang menurut saya susah sekali untuk diatur. Saya juga sudah berdoa, kotor Allah belum ada perubahan. Saya ingin memasukkan pondok tapi sampai saat ini sulit sekali karena tidak mau. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? tenang. Tenang tentang usaha. Antum sudah berdoa dan belum ada perubahan ya. Maka di sini terus berdoa dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan kita ketika kita berdoa maka kita coba introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan kita berdoa kepada Allah, kita mengatakan di mana tangan itu telah kita gunakan untuk mendolimi orang lain. Jangan kita eh, jangan-jangan kita berdoa lisan kita mengucapkan doa sementara lisan kita penuh dengan kesalahan. Jangan-jangan kita berdoa dalam keadaan apa yang mengalir di tubuh kita adalah suatu yang haram. Sebagian dalam hadis yang ma'ruf ketika Rasulullah menceritakan seorang yang yutilus safar as'asa akbar menempuh perjalanan jauh kusut eh, kusam badannya yamudu yadaihi sama mengangkat tangan ke langit dan dia berdoa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah Sementara makanan dia adalah haram, minuman dia adalah haram, pakaian yang dia kenakan haram dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan? Saya nggak mengatakan bahasa Anda demikian ya. Tapi sebaiknya kita juga pertama tidak istiqjal, tidak terburu-buru tadi, barangkali Allah menguji kesabaran kita dengan ini ya. Tapi hendaknya kita juga memberikan uswah selain doa ya. Dan sekiranya belum Vietnam tetap bersabar menyampaikan nasihat dengan penuh harapan suatu saat Allah akan mengabulkan, Allah akan merubah. Al hidayah laisa aidina. Tapi hidayah adalah biadillah subhanahu wa taala. Jangankan kita para anbiya wa rusul mereka tidak bisa tidak memiliki hidayah. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Apalagi kita. Maka kita di samping kita berdoa dan uh, di samping kita berusaha untuk menasihati dengan penuh kesabaran, dengan penuh daya dan kasih sayang, demikian juga kita tidak putus untuk berdoa. berdoa. Dan coba di Coba dengan diajak silaturahim ke orang-orang yang baik, teman yang baik. Barangkali dengan ini bermanfaat. Wallahualam bishawab. masjid di dekat rumah ana ketika selesai adzan sering atau selalu diisi dengan solawatan atau puji-pujian sehingga ana malas untuk datang awal ke masjid karena terganggu dengan nyanyian tersebut ketika sudah ikomah ana dan anak baru berangkat ke masjid Sholat sunnah qobliyah anak kerjakan di rumah benarkah sikap anak tadi dalam dalam tarbiyah kepada anak Walalam anak melihat untuk datang kepada apa itu eh, apa itu di masjid lebih awal karena itu merupakan ibadah tersendiri dan kita tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid kalau memang sholat tersebut ada sholat sunnah qabliyah kita kerjakan sholat sunnah qabliyah Adapun permasalahan yang ada, karena kalau saya nggak bisa kita merubahnya ya sudah kita bersabar. Kita bersabar. nam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa sayyi'nam wa sayyi'uha wa syarruha ya, akhiruha." Sebaik-baik saf laki-laki yang terdepan dan yang sejelek-jelek saf laki-laki yang paling belakang. Kalau kita datang setelah komat tentu saja untuk mendapatkan soft pertama adalah kemungkinan kecil. Dengan kita datang lebih awal, itu akan lebih berpeluang untuk kita mendapatkan soft yang pertama. Adapun kemungkaran yang ada, kita berusaha menyampaikan nasihat sebatas kemampuan kita. Kalau tidak, ya sudah la, yukalifullah nafsan illa usaha. Hada wallah alam suhab, Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.